Bukan masalah ini syariat, syariat. Nah, ini ini masalah. <clears throat> nah, sudah. Jadi kalau niat sekali masuk ya sudah. Kalau niatnya sudah. Sebetulnya pindah. Sebetulnya akan pindah. Saya akan bilang ini Mau istirahat besok. Ini kan sama dengan pindah saja. Saya mau istirahat dari sana kami di sana. Sudah. Itu boleh tidur sampai berapa Kalau saya ke sana nunggu, katanya dari datang kumpul kumpul kumpul ah, ini boleh buat saat ah, ini jelas tapi sudah mampu untuk itu sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan hadisnya sodakotun bi'alaikum saudara terima sedekahnya Allah. Tadi sudah saya katakan orang kalau diberi apa-apa tidak mau terima, langsung loh. Ya, anda baru datang sampai apa ini saya dapat rezeki dan Oh iya. walaupun tidak suka umpama ya, tapi terus kurangnya belum baca akan terima. Ini sekarang ada saudara dari jalan. Allah SWT akan dengan dekat terimalah saudaranya. Kalau gitu, abdulnya apa? balaghah. Afdalnya terima surat Allah kosong. Kecuali kalau tidak tahu ilmunya. Saya ingin tahu tapi tidak ngerti. Jangan kalau tidak ngerti. Bala tak sumalai salah dikulah tadi. Ayo jangan minta Allah berubah ilmunya. Nanti kosong beriman tidak tahu ilmunya. Tidak boleh. Harus yang ngerti. Nah, afdalnya apa? Kosong. Oh, sudah diberi keringanan kok. Tidak mau. Kalau gitu loh. Jadi kalau orang tanya Abdulnya mana, kembali ke hadis tadi. Soalnya boleh tak puasa, kalau kan boleh saja loh. Ya. Tapi kalau tanya asalnya kembali ke hadis bayu pada kotor. Ada yang pak bayu fakbalu satu, Oh boleh saja. Jadi ya sekarang sudah kosong. Soal sunnah tetap dijalankan apa tidak? Tetap sunnah dijalankan. Tetap sunnah dijalankan. Karena sunnah itu harus suka rela Masalah ini ada ulama khilaf sama. Khilaf kalau kita sholat empat rakaat kita diberi izin dikurangi, kalau gitu nggak usah kita sholat lagi, sunnah-sunnah langsung jalankan. Karena kita meninggal keringat dengan keinginan. Tapi al-jumhur atau jumhur ulama berdasarkan hadis Nabi juga tetap disunatkan mengamalkan sunnah tak dia obliya apa tetap jalan bagaimana mestinya. Sebab Nabi waktu musafir, obliya subuh dijalankan, duha dijalankan. Waktu Nabi ke Mekah, musafir yang tadi saya katakan berapa berkali juga juga tetap sholat duha. subuh dijalankan. Nah, berarti ada hadis bahwa Nabi tetap menjalankan sholat sholat sunnah, Qobliyah pada dan sebagainya. Kalau begitu ini tetap dilakukan, tetap disunahkan. Ini menurut jumhur ulama mengambil dari ini. Hanya memang sebagian ulama mengatakan tidak usah. Karena sudah keringanan yang masif apalagi sunnahnya tambah kan? nah, tidak. Maksudnya jalankan. Kenapa berat-berarti? Jadi cuma tidak, dalam saja kesempatan. Sampai dulu kan sudah pernah Orang menghadap kiblat boleh tidak menghadap kiblat di dalam sholat sunnah dalam safar kan itu. Nah, ini menandakan bahwa walaupun dalam safar izin untuk apa? Sholat madringan dan sebagainya itu tetap bisa untuk sholat. Nah ini jalankan. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah tidak usah sholat sunnah, ya tidak apa-apa sudah masalah. Tapi kalau mau afdolnya tetap sunnah menurut jumhur ulama kembali kepada beberapa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Ini ada masalah kosong dari kalimat. Sekarang kalau orang pepergian supaya dapat melaksanakan rukhsat atau sodak kepada Allah, hal-hal ini sudah dipelajari. Maka sudah sekali saya terangkan, jamaah yang akan haji ini karena sudah sering pergi loh, haji itu pergi. Jangan hanya mempelajari manasik saja. Di samping manasik yang harus dipelajari, juga cara-cara sholat musor jamaah ini sudah dipelajari. Sebab di sana kan dijalankan apa boleh kotor, apa tidak, mungkin dari malam mau ke Jidjah, sampai di Juanda, ya di Karang, Tina dimasukkan di dia dalam satu hari dua hari. Nah, gimana sholatnya? Nah kalau nanti kan enak kosong, ya. Nah, Sampai di di kita umumnya ya kosong. Ya dia berjalan bisa kos kosong terus. <clears throat> Di kosong terbang juga dia sholat kosong. Nah, jadi ini dosa nanti di Mina, di Muslimah, ada kosong, ada jamak, bagaimana, boleh apa tidak. Ini juga dipelajari. Nah, begitu juga orang yang sering kepergian, keluar barang dan sebagainya, dan sebagainya.